والذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع Orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut perdukunan atau ramal atau yang sejenis itu yang menyelisihi kita buat sunnah ada macam-macam manusia atau macam-macam jenis manusia. Yang pertama ahlu talbisin wa kadibin wa khida'. Yang pertama adalah golongan yang membuat tipu daya, kedustaan dan penipuan. Ini apa yang mereka, mereka lakukan hanya penipuan, kebohongan. Untuk mengambil harta manusia bil batil. Yakhuduna amwalan nas bil batil. Sedangkan yang kedua adalah naw'un yatakallam hadhihi al-umur ala sabil al-jiddi wal haqiqah. Orang-orang yang berbicara perkara-perkara ini di atas jalan yang kesungguh-sungguhan dan hakiki benar-benar melakukan praktek sihir dan sudah tahu bagaimana hukumnya bahwa hukum mempelajari sihir mengajarkan sihir adalah kufur yang ketiga yang sekarang akan kita bahas nau'un minhum yatakallam bil ahwali syaitaniyah wal kushuf wa mukhatabah atau mukhatabah rijalil ghaib jenis ketiga orang-orang yang berbicara dan mempraktekkan praktek-praktek yang seperti ini ahwal syaitaniyah tetapi dengan alasan kalau ini adalah al-kashf. Al-kashf adalah sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh berupa karamah. Kashf adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati seseorang mukmin seperti firasat atau sejenis itu seperti apa yang terjadi pada Amirin Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika berbicara di mimbar, tiba-tiba dia berkatakan dengan kalimat al-jabal al-jabal, ke gunung ke gunung. Maka mereka bertanya-tanya setelah selesai khutbah. Engkau tadi berbicara pada siapa? Al-jabal al-jabal, ke gunung ke gunung. Kata Umar, tidak itu hanya terbersit di benakku. Pasukan yang aku utus akan dicegat dari arah sini, arah sini, maka aku mengatakan pada mereka dengan spontan ke gunung, ke gunung. Ya. Ternyata benar-benar terjadi hal itu dan pasukan mendengar ucapan Umar ke gunung, ke gunung. Ini barakallahu fikum karamah. Karamatul aulia. Kadang diberikan oleh Allah al-kasyaf. Baik. Hanya saja beberapa kaum walau fihi berlebihan padanya sehingga mereka menginginkan kasyaf tidak lagi menginginkan selamat dari api neraka atau mendapatkan keriduan Allah, tapi mereka berzikir, beribadah, berzikir, beribadah, pengen mendapatkan kasyaf. Karomah tadi itu tadi. Karomah yang mereka cari. Barakallahu fikum akhirnya mereka justru mempelajari bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, yang aneh, yang luar biasa. Akhirnya mereka justru mendapatkan keanehan-keanehan dari syaitan. Karena syaitan tahu ini orang bukan lagi menginginkan keselamatan dari api neraka, bukan lagi menginginkan pahala dari Allah, bukan lagi ingin berharap keridoan bukan, tapi pengen jadi orang yang punya kehebatan luar biasa. Dan itu pergeseran-pergeseran itu terjadi sedikit demi sedikit sampai akhirnya pondok pesantren dalam tanda petik ya, tidak semua. Justru tujuannya itu, bagaimana kamu bisa mendapatkan kesyaf. Ini golongan ketiga. Yang mereka membuat berbagai macam praktek-praktek yang sesungguhnya itu sama seperti sihir, ahwal syaitaniyah, tetapi dengan alasan ini kasyaf wa mukhatabatuhu rijalal ghaib dan mengajak bicara berkomunikasi dengan orang-orang yang gaib. Apakah dengan Nabi Khidir katanya sebagaimana Musa bertemu Nabi Khidir padahal zamannya berbeda kita juga bisa bertemu Nabi Khidir di zaman kita. Maka mereka selalu berkata, kamu tahu dari mana? Tahu dari Nabi Khidir. Karena datang pada saya, saya tanya, berbicara, maka ini informasinya. Kedip juga. Wa analahum lahum khawariq taqtadi annahum Allah. Golongan ketiga ini menganggap apa yang mereka miliki dari keanehan-keanehan yang luar biasa Maksudnya kelu, di luar kebiasaan. Bukan luar biasa itu memuji, enggak. Tetapi keanehan-keanehan yang luar dari kebiasaan. Itu bahasa Arabnya khawariq lil adah. Taqtadi annahum awliya Allah yang menunjukkan kalau mereka wali-wali Allah katanya. Yang menunjukkan kalau mereka wali-wali Allah. Wa kana min haula'i man yu'inul musyrikin 'alal muslimin. Tetapi kenyataannya sebagian mereka justru membantu musyrikin melawan muslimin. Yang dibela Nasrani, yang dibela Yahudi, yang dibela kufar. Yang jadi musuhnya muslimin ahli tauhid, ahli sunnah. Mengapa? Karena mereka selalu dinasehati bahwa itu syirik, itu tidak boleh, acara-acara seperti itu, itu perdukunan. Ini marah-marah mereka. Akhirnya apa? Mulai bergeser pula al-wala wal baraknya. Walaknya tidak lagi kepada muslimin. Tetapi kepada orang-orang kafirin. Membela orang kafir, melindungi orang kafir, di pihak orang kafir selalu. Sebaliknya, baraknya bukan kepada orang kafir tapi kepada kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang berbicara tauhid dan sunnah. Itu musuh besarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala wa yaqulu inna ar-rasul amarahu biqitalil muslimin ma'al musyrikin. Kata mereka, Rasulullah menyuruhnya untuk memerangi muslimin itu bersama musyrikin. Kok tahu? Kamu dapat wahyu? Oh enggak. Melalui wisik. Nabi Khidir berbicara pada saya. Tahunya yang berbisik pada kamu Nabi Khidir. Walaupun dia bersumpah, wallahi benar-benar saya lihat wujudnya dan saya dengar suaranya. Kalaupun mungkin dia tidak dusta, saya akan katakan bahwa itu syaitan. Gak mungkin Nabi Khidir mengajarkan kamu untuk menentang Quran. Al-Quran melarang untuk memerangi muslimin. Hadis-hadis Rasul melarang untuk memerangi muslimin. Bahkan kalaupun kita benci, bahkan kalaupun mereka sudah ahlul dalal. Bid'ah selama masih ada keislaman, tidak boleh. Allahumma illa para pemberontak. Itu pun bukan sampai habis. Perangi mereka sampai berhenti dari pemberontakannya. Karena ifsad, karena merusak, karena mengacau kaum muslimin. Hanya itu. Kalau ada perintah yang seperti ini dari Nabi Khidir, itu bukan Nabi Khidir, itu syaitan. Kamu kenal gak Nabi Khidir seperti apa wajahnya? Kamu tahu seperti apa wajahnya? Oh begini, begini, begini. Pernah lihat? Enggak. Berarti bisa jadi yang muncul tadi bukan Nabi Khidir. Tapi syaitan. Yang kemudian berkata, aku adalah Khidir. Aku mengatakan kepada kalian inilah akhirnya. Idan al-ahwal syaitaniyah. Kalau begitu, apa yang terjadi tadi? Permainan syaitan. Permainan syaitan. Mungkin dia benar-benar mendengarkan suara, mungkin dia mendengarkan melihat sosok bayangan, mungkin. Tapi itu semua ahwal syaitaniyah. Bedakan dengan yang nomor dua. Nomor dua tadi benar-benar tukang sihir dan dia bangga dengan itu. Bangga, saya adalah tukang sihir. Saya dukung santet yang paling mujarab. Siapa yang mau minta bantuan pada saya, berikan tumbalnya, berikan sesajennya, atau dengan bahasa mereka berikan maharnya. Maksudnya minta keuntungan. Ya Yakuluna amwalan nas bighairi haqqin. Wan nas min ahli ilmi fihim ala salasati ahzab. Mereka yang mengaku wali ini tidak mengaku dukun, mengakunya wali. Dan mereka menamakan ilmu mereka ilmu putih. Yang itu ilmu hitam. Kalau kami ilmu putih. Wahaulai fil haqiqah ikhwanul musyrikin. Mereka pada hakikatnya adalah saudaranya musyrikin, kawannya musyrikin. Anas min ahli ilmi fihim ala thalathati ahzab. Manusia dari kalangan orang yang memiliki ilmu ada tiga golongan. Hizbun yakdibuna biwujudi rijalil ghaib. Satu golongan mengingkari, mendustakan, tidak mungkin ada sosok-sosok gaib. Taib ini golongan pertama. Tidak ada itu, nggak mungkin ada sosok gaib berbicara. Walakin qad ayanahumun nas. Tetapi masalahnya bisa jadi manusia sudah banyak yang melihat sosok gaib yang berbicara. Sahih? Mereka bahkan memiliki saksi-saksi yang melihatnya. Wasabata amman ayanahum dan telah sabit berita dari mereka yang melihatnya. Aw haddatsahu thiqat bima ra'awhu atau disampaikan oleh orang yang terpercaya bahwa itu benar-benar terjadi. Orang yang jujur terpercaya. Tidak tahu ya, saya benar-benar lihat. Idza watayakkanu wujudahum khada'u lahum. Karena mereka melihatnya, karena mereka yakin wujudnya terada, bayangannya, sosoknya terlihat, khada'u. Akhirnya mereka tunduk dan percaya. Yang kedua, hizbun arafuhum warajau ilal qadari Kelompok kedua tahu memang sosok-sosok gaib itu ada. Dan mereka membenarkan arafuhum. Warajau ilal qadar tapi mereka mengembalikannya kepada takdir. Kalau Allah takdirkan bisa saja terjadi. Wa taqadu an tamma fil batini tariqan. Kemudian mereka meyakini bahwasanya di dalam batin ada jalan lain di samping jalan yang bohir. Kemudian tenar viral istilah alam gaib. Jadi dikatakan oleh mereka, fit bohir ini yang kita lihat, saksikan. Tetapi di dalam batin ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain, ada sosok lain, ada suasana lain. Kata mereka, ada jalan yang zahir, ada jalan yang batin. Tariqan ilallahi ghaira tariqal anbiya. Maka jalan pun ada jalan lain selain jalannya para nabi. Jalan para nabi itu jalan-jalan zahir. Orangnya zahir, para sahabatnya zahir, Al-Qur'annya zahir, eh, hadisnya zahir. Tampak. Tapi di balik itu ada kehidupan batin, ada kehidupan alam lain selain alam zahir. Jalannya pun ada jalan yang batin. Yang juga bisa mencari surga dengan itu. Kata mereka berdalil dengan takdir. Bisa saja kalau Allah takdirkan orang ketemu dengan Nabi Khidir. Bisa saja kalau Allah takdirkan ila akhirnya. Wahizbun ma amkanahum an yaj'al waliyan kharijan an dairatir rasul. Golongan yang ketiga dari para orang-orang yang dianggap berilmu. Artinya yang pertama tadi dianggap kiai, dianggap ulama. Golongan kedua juga dianggap kiai, dianggap ulama. Golongan ketiga juga dianggap kiai, dianggap ulama. Tidak semuanya sepakat. Ada golongan pertama yang menyatakan tidak mungkin. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menyatakan tidak mungkin. Ada sosok gaib, tidak mungkin, nggak ada itu. Golongan kedua menyatakan mungkin saja terjadi. Bisa saja terjadi kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Maka mungkin saja ada jalan lain selain jalan dohir. Kelompok mana nih? Sufi. Menganggap ada jalan batin selain jalan dohir. Golongan ketiga menyatakan tidak. Kiai-kiai ustadz-ustadz yang menyatakan tidak mungkin ada seorang waliullah yang jalannya lain dengan jalan Rasul. Tidak mungkin. Yang ketiga ini yang paling bijak. Karena dia melihat dari sisi ajaran sunnah Rasulullah SAW adalah ajaran agar seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, wali. Orang akan menjadi wali dengan itu. Maka tidak mungkin an yaj'alu waliyan kharijan an dairatir rasul ma amkanahum. Enggak mungkin bagi mereka untuk bisa jadi wali dengan cara lain selain caranya sunnah Rasulullah SAW. Faqalu yakunur rasul huwa mumaddan litta'ifataini fahaulai madmun lirrasul jahiluna bidinihi wa syar'ihi wal haqqu anna haula'i min atba'i syayatin wa anna rijalul ghaibi al jin wa yusammuna rijalan kama qala ta'ala. Ikhwani biddina azakumullah. Mereka berkata, Yakunur rasul huwa mumaddan li taifatain. Bahwa seseorang rasul itu menjulur dakwahnya menyambung kepada kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua maupun kelompok yang ketiga. Artinya Rasulullah SAW juga punya dakwah batin kamu tidak tahu. Tadi kita lihat sepertinya bijak, tidak mungkin keluar dari Rasul. Ternyata kalimat keduanya maka apa yang mereka jalani di golongan pertama, di golongan kedua, itu juga masih jalan Rasul. Disinilah kesalahan mereka yang fatal. Fahaulai madmunun lil rasuli jahilun bidinihi wa syar'ih. Berarti mereka jahil, bodoh. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW memiliki dakwah yang tidak terlihat, yang batin, ke alam jin, dan kemudian jin yang tahu, manusia tidak tahu. Ini adalah kebodohan. Wal haqqu yang benar adalah bahwa mereka golongan ketiga ini tetap mereka pengikut syaitan seperti yang kedua. Sama seperti tukang sihir. Karena bekerja sama dengan syaitan. Apa bedanya? Yang ini katanya ilmu hitam, bekerja sama dengan syaitan dengan memberikan sesajen-sesajen dengan memberikan berbagai macam dupa kemenyan kemudian kembang tujuh warna minyak setengah gelas kemudian memanggil selain Allah ya fulan ya penunggu ini ya penunggu itu ila akhirnya ini jelas musyrikin haula adalah ikhwan syaitan, teman-temannya setan bekerja sama dengan setan Taib yang katanya ilmu putih tadi apa yang mereka lakukan Katanya berzikir 70 ribu kali. Supaya mendapatkan kasyaf. Seperti dalam kitab Fadailul Amal. Katanya mengucapkan sekian ratus juta kali kalimat ini, kalimat dikir ini, kalimat dikir itu ila akhirnya. Sepintas sampai sini kayaknya benar. Dikir kan bagus. Ayo lanjutkan. Kalian lakukan di mana, kapan, seperti apa? Ya di tempat yang harus sunyi. Di gua-gua, atau di puncak gunung, atau di mana. <laughs> Atau di pinggir sungai sampai lumutan. Terus berzikir, jangan kemana-mana. Makan apa yang bisa dimakan di sana. Dedaunan kayak apa saja. Ini sudah mulai beda. <laughs> Tapi pertanyaan berikutnya, Lo sholatnya gimana? Wali nggak mungkin duduk di pinggir kali sampai lumutan, nggak mungkin. Kenapa? Karena akan berwudu di lima kali paling sedikit setiap sholat. Saya tidak menyalahkan Sunan Kalijaga. Saya tidak tahu ceritanya. Bagaimana menyalahkan? Kalau cerita mereka benar, kalau kisah-kisah yang mereka gambarkan dalam cerita mereka, film mereka, buku mereka, babat cerpon benar, maka saya katakan itu sesat semua. Kalau benar, saya nggak yakin benar. Bisa jadi dulunya memang ulama, kemudian ceritanya ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, sampai ngawur. Sampai ada syekh yang muncul dari ulet. Ada dua wali, satu akan menyampaikan ilmu laduni pada yang kedua. Saya akan sampaikan ilmu laduni dan ilmu ini adalah ilmu kehidupan. Ini saya pernah baca di Babat cerpon. Kebetulan saja bukunya ada waktu itu. Ketika itu, <laughs> kata dia ilmu kehidupan ini kalau didengar oleh apapun akan hidup. Akan mendapatkan kehidupan. Maka cari tempat yang sepi. Sampai berdua ke tengah danau. Setelah itu berbisik menyampaikan ilmunya. Ternyata di kapal itu ada ulet. <laughs> Begitu mendengar ilmu kehidupan jelejek jadi manusia. Namanya Syekh Siti Jenar. Katanya, apa benar kisah kayak gini? <laughs> Sehingga yang saya salahkan adalah yang membuat cerita. Jangan-jangan terjadi seperti apa yang terjadi pada ulama ahlu sunnah. Yaitu yang menulis kitab Al-Mughni. Ah, ah maaf, bukan Al-Mughni, Al-Ghunyah. Kisahnya aneh-aneh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini karomahnya Abdul Qadir Jalani lah Maka yang membantahnya memberi judul dengan bagus. Judulnya pas. Kesesatan buku. Kesesatan buku. Yang menggambarkan karomahnya Abdul Qadir Jalani. Ini bukunya yang sesat. Abdul Qadir Jalani tidak sesat. Jangan-jangan begitu pula para wali-wali yang katanya wali songo. Jangan-jangan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang jelas cerita-cerita yang beredar apakah di dalam buku-buku mereka atau dalam cerita mereka atau dalam film mereka dan sebagainya itu sama sekali tidak menunjukkan kalau dia ahlus sunnah. Belas. Sedikit pun. Jelas menyelisihi bahkan rukun dari rukun-rukun Islam yaitu sholat. Duduk di sini kamu. Iya Tuan Guru. Saya akan duduk di sini. Sampai ada perintah. Iya Tuan Guru. Siap Gurunya pergi karena gurunya nggak balik-balik. Dia nggak pergi-pergi dari situ. Berarti dia lebih mementingkan ucapan gurunya daripada Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh dia sholat nyuruh dia untuk berwudu, nyuruh dia untuk berdiri, ruku, sujud, enggak duduk terus. <laughs> Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadza barakallahu fikum bukan sunni, bahkan keislamannya dipertanyakan kalau tidak sholat Karena pembeda antara seorang Mukmin dengan kafir adalah salat. Ikhwan ibn kembali kepada kitab. Maka mereka ini orang-orang yang jahilun. Ilmu putih ataupun ilmu pit, ilmu hitam, dua-duanya mempelajari ahwal syaitaniyah. Lo kok bisa dengan dikir-dikir kok dapat dari syaitan? Apa syaitannya ridho dengan dikir-dikir? Bukan. Syaitan bukan ridho dengan dikir-dikir. Tapi syaitan ridho kalian mencampur adukan dikir dengan kufur. Kalian campur adukan antara hak dengan batil. Kalian bungkus kekafiran dengan al-haq. Seakan-akan dikir. Ternyata diselipkan di sananya satu kesyirikan. Ternyata tetap ada kesyirikan di dalamnya. Dan itu Alhamdulillah beberapa pengalaman sendiri bukan orang lain saya sendiri dua kali yang pertama santri yang ketika dia kesurupan kemudian coket-coket segala macam. Setelah dirukyah dan sadar, ditanya kenapa kamu kok bisa kena terus menerus berkali-kali. Ternyata dia pemain kuda lumping, dipaksa sama pamannya. Tapi apa mantranya? Mantranya semua bagus, Ustaz. Dikir-dikir. Ya mana catatannya? Diberikan buku catatan dalam keadaan lusuh, sudah digulung-gulung. Dibuka. Baca ini, baca ini, baca ini. Zikir semua. Sampai ada satu poin memanggil penunggu Fulan Syekh Maulana di Gunung Fulan. Ini siapa ini? Nggak tahu Ustaz. Ini kesyirikan. Membatalkan semua kebaikan yang di atas. Zikirmu la ilaha illallah, dikirmu bismillah, bismillah, bismillah, dikirmu Allah akbar, Allahu akbar, dikirmu sekian banyak, itu gugur dengan satu kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur semua amalanmu. Berarti amalan-amalan di atas itu hanya kamuflase. Sehingga terkesan ilmu putih. Padahal ternyata rusak dengan satu syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah pernah kita sampaikan tentang jimat yang kemudian dibuka isinya. Ternyata dirusak. Oh ini cuma raja. Apa itu raja? Raja itu adalah dikir-dikir pada Allah Ta'ala. Coba lihat. Dilihat bismillah. Ternyata dirusak bismillahnya bi bi bi bi bi sin sin sin sin lam lam lam lam lam lam kemudian dari atasnya alif alif alif lam lam lam lam, lam kemudian ha ha ha apakah itu dibaca bismillah tidak sama sekali apakah lafaz jalalahnya dibaca Allah tidak jelas bukan sama sekali bismillahirrahmanirrahim maka ini barakallahu fikum merusak agama kalau saya ditanya mana yang lebih jelek dan mana yang lebih berbahaya, saya katakan yang kedua. Yang katanya ilmu putih. Karena mereka dalam keadaan melakukan kekufuran dengan terang-terangan, saya kafir, saya dukun, yang ini berbuat kekufuran, kemudian disembunyikan, ditutup, dan dikatakan ini ilmu putih, ini zikir pada Allah, ini waliyun min auliyaillah. Maka mereka di samping kekufuran yang dilakukannya, mereka tambah dengan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, dan kedustaan mereka mengaku-ngaku sebagai wali, dan kedustaan mereka menyatakan bahwa cara menjadi wali harus membaca mantra-mantra ini. Ada kadibun wa kadibun wa lebih mengerikan. Kalah dikatakan selanjutnya <clears throat> bahwa minta bantuan kepada syaitan, kepada jin misalnya. Itu adalah haram. Wa anna rijalal ghaibi humul jin. Yang kata mereka rijalul ghaib, sosok-sosok gaib itu semua adalah jin. Tidak mungkin manusia. Mengapa? Karena sudah Rasulullah katakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kalau seorang anak Adam mati maka terputuslah semua amalannya kecuali dari tiga tadi. Ilmu yang bermanfaatnya akan terus memberikan pahala. Waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang terus mendoakannya dan sadaqatun jariyah. Sadaqah yang terus menerus bermanfaat. Maka barakallahu fikum alam mereka orang-orang yang telah wafat itu disebut alamnya alam barzakh. Min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Makna barzakh adalah pemisah. Tidak mungkin berhubungan ahlu dunia dengan ahlul barzah. Oleh karena itu dikatakan dengan alamnya alam barzah, alam yang terpisah, alam yang tidak bisa ditembus oleh ahlu dunia. Maka kazab kalau mereka berkata bahwa itu wali fulan yang telah wafat, itu imam fulan yang telah wafat, itu adalah fulan yang telah wafat. Tidak mungkin. Tidak mungkin abada. Karena barzah. Makna barzah sebagaimana Allah ceritakan dua lautan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada barzah yang tidak bisa ditembus. Itu mana barzah? Maka alam barzah, alam kubur adalah alamnya mereka orang-orang yang telah wafat yang bukan alam kalian, bukan alam kita, bukan alam dunia dan ada bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada pemisah yang tidak bisa ditembus. Selesai. Ini ayat Al-Qur'an yang harus kita terima. Oleh karena itu, dikatakan annarijalal ghaibi humul jin bahwa rijal al-ghaib yang mereka maksud semuanya itu permainan syaitan. Yusammuna rijalan bahwa mereka kadang-kadang disebut rijal memang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, jin disebut juga rijal sebagaimana manusia disebut rijal. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa dan bahwasanya ada rijal dari kalangan manusia meminta perlindungan dari rijal dari kalangan jin. Dua-duanya rijal. Maka mereka berbicara rijalul ghaib, rijalul ghaib karena mereka memberikan sesuatu yang samar. Maksudnya orang, sosok atau jin. Ya pokoknya rijal. Sosok gaib. Apa itu sosok? Bisa manusia, bisa jin. Sesosok manusia bisa, sesosok jin bisa. Maka kurang lebih terjemahannya begitu bahwa kita mendapatkan dari sosok gaib. Siapa? Ya mungkin Nabi Khidir. Jangan berpura-pura bodoh. Tidak mungkin manusia. Sosok-sosok gaib ini adalah jin, syaitan yang mereka membisikkan-bisikan-bisikan pada mereka. Wa illa fal insi yu'nasun ayyushhaduna wa yuraun. Karena kalau manusia dinamakan ins karena yu'nas Manusia dinamakan insan, insun karena mereka terlihat nyata. Dalam keadaan mereka itu bohir di hadapanmu. Itu mana? Yuknasuna. Apa yuknasun? Yushaduna? wa yurauna. Bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa berjabat tangan ahlan wa sahlan kefal Tapi sosok tadi kamu salaman dengannya. Atau kamu berpelukan dengannya. Atau kamu bisa memegangnya Apakah manusia? Oh, enggak tahu ya. Terlihat enggak jelas, samar-samar kemudian hilang. Jelas, itu bukan manusia. al insan yu'nasun ayushhadun wa yuraun wa innama yahtajibul insiyu ahyanan la yakuna daiman muhtajiban an absaril ins. Adapun manusia kadang tertutup sesekali ketika sembunyi Ditunggu ketika keluar, ketemu. Nah, itu manusia. La yakunu daiman, tidak terus-menerus. Oh, ini manusia, kadang terlihat, kadang ya kali ini sedang sembunyi, nanti bisa ketemu. Tidak. Tidak pernah kamu ketemu secara nyata dengan mereka. Selalu dalam keadaan samar, tidak jelas, atau khayalan, atau mimpi, dan sejenisnya. ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله Barang siapa yang menganggap bahwa mereka dari jenis manusia Berarti dia salah, dia keliru wasababud dalali fihim dan merupakan penyebab kesesatan yang terjadi di tengah mereka. Wa iftiraqa hadhil ahzab tsalatsah adamul furqan bainal awliya syaitan wa awliya rahman. Tapi perpecahan yang terjadi dari jenis-jenis manusia tadi, Tiga golongan tadi yang semuanya dianggap sebagai orang berilmu, dianggap ustadz, dianggap kiai, ternyata perbedaan-perbedaan mereka semuanya terlalu jauh. Yang satu menyatakan tidak ada sama sekali. Padahal mereka lihat. Yang kedua dikatakan bahwasanya mungkin saja ditakdirkan yang seperti itu. Kemudian menganggap bahwasanya ada jalan lain, jalan gaib atau jalan batin. Yang ketiga menyatakan tidak memungkinkan jadi wali kecuali ngikut Rasul, tetapi Rasulullah SAW memiliki dakwah yang zahir dan memiliki dakwah yang batin. Ini juga mengerikan. yang benar bahwa ketika mereka menganggap ada sosok-sosok gaib yang memberikan ilmu pada mereka, maka itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Karena manusia tidak mungkin terus dalam keadaan tersembunyi. Tidak mungkin terus menerus. Ya mungkin orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Fi barzakhin. Di tempat yang tertutup dari dunia. Wa yakulu ba'dun nasa. Berarti intinya. Mereka tidak bisa membedakan. Antara awliya'il, awliya'illah dan awliya'il syaitan nggak bisa membedakan antara wali-wali syaitan dengan wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ba'dun nas al-fuqara yusallim ilaihim haluhum wa hadha kalamun batil bal al-wajib ardu af'alihim wa ahwalihim ala syari'atil muhammadiyah fama wafaqaha qubil wa ma khalafaha rudda Sebagian manusia berkata, Al-fuqara yusallam ilaihim haluhum. Orang-orang fakir itu diserahkan pada mereka keadaan mereka. Silahkan. Siapa fukoro? Ini istilah dari para zuhad. Para zuhad. Orang-orang zuhud. Para zuhad, para fukoro itu akan dipasrahkan urusannya pada mereka sendiri. Silahkan apa maumu jalani. Sehingga mereka membuat tingkatan-tingkatan. Orang yang masih terkait dengan syariat halal haram, hukum boleh tidak boleh, wajib, sunnah, makruh, mubah, ila akhirih, ini tingkat yang paling rendah, tingkat syariat. Sampai suatu saat dia akan meningkat. Menjadi hakikat. Bahwasanya ini hakikatnya itu, itu hakikatnya ini. Salat itu hakikatnya mengingat Allah. Karena Allah katakan aqimis salata li Jadi kan salat untuk mengingatku. Jadi sudah mulai tingkatnya lebih tinggi. Hakikat salat itu apa? Mengingat Allah. Itu sudah derajatnya sudah lebih tinggi. Maka dia ingat Allah. Bagaimana caranya supaya terus ingat Allah dan itulah salat saya terus menerus. Yang ketiga, sudah sampai tingkat ma'rifat. Sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, sangat dekat bahkan sudah masuk dalam dirinya. Sudah berkata manunggaling Gusti Kawulo. Tuhanku menyatu denganku. Sudah sampai tingkat ma'rifat, sudah tidak penting itu ibadah tadi yang penting bukan sholatnya. Ingatnya. Kalau kamu ingat cukup. Itu mereka-mereka yang masih sholat. Karena mereka masih ngertinya. Sholatlah, sholatlah, sholatlah. Gak ngerti. Kalau sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat ya cukup. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai kamu yakin. Nah kami sudah yakin. Untuk apa lagi beribadah? Maka para fukara ini Yusallam haluhum ilaihim. Keadaannya diserahkan pada mereka. Mau sholat silakan, nggak sholat nggak apa-apa. Mau puasa silakan, nggak puasa nggak apa-apa. Mau tinggal ke maksiat silakan, mau ngerjakan maksiat nggak apa-apa. Nasallahu salam al Ta'udhu billah min hadzal dalal. Ini barakallahu fikum adalah mengerikan sekali dari ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran sufi yang ekstrim Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hada kalamun batil. Bal wajib ardu af'alihim wa ahwalihim ala syariah al-muhammadiyah. Bahkan yang harus, yang mesti, yang wajib adalah mencocokkan perbuatan mereka seluruhnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Harus. Baru dikatakan muslim. Kalau tidak mau mencocokkan dengan agama Rasulullah SAW, ya berarti dia tidak mau mengikuti Islam. Kalau dia mau mengikuti ajaran Islam, wajib ardu af'alihim. Harus dicocokkan perbuatan mereka, keadaan mereka, sikap mereka dengan syariat al-Muhammadiyah. Dengan ajaran Nabi Muhammad. Kalau ada nisbah ya, maknanya nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah maksudnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Fama wafakoha kubil. Kalau mencocoki, terima. Masya Allah, orang ini tahajud. Bagus, cocok dengan sunnah, terima. Puasanya rajin, Senin Kemis. Atau puasa Daud, Masya Allah. Bagus. Tetapi kalau bertentangan, wah hebat orang ini. Sholatnya semalam suntuk, salah puasanya terus menerus 40 hari 40 malam nggak pernah berbuka salah itu bukan puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu puasa mutih puasa mati geni puasa bid'ah puasa yang aneh yang tidak diajarkan dalam Islam harus dicocokkan dengan agama yaitu syariah Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak cocok dengan syariat Muhammadiyah tidak bisa dikatakan Muhammadiyah karena jelas dia bid'iyah bid'ah wa ma khalafaha rudda kalau menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW tolak kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami maka dia tertolak kalau tidak cocok dengan Muhammadiyah, tolak. Dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi riwayah, dalam riwayat ini disebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami, apa yang bukan daripadanya, ini bukan dari agama, bukan dari ajaran sunnah, fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam kitab-kitab Sahih, dan juga Muslim meriwayatkan. Fala tariqata illa tariqatur Rasul. Tidak ada jalan kecuali jalan Rasul. Tidak ada tariqat kecuali tariqat Muhammadiyah. Tidak bisa. tariqat." yang lain. Oh ini tarekat Qadiriyah, ini tarekat Aksabandiyah, tarekat-tarekat. Ya akhi, wahai saudaraku sesama muslim, yang kita ikuti dan seluruh kaum muslimin ikuti di seluruh dunia adalah tarekatnya Nabi Muhammad SAW. Tarekatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kenapa harus kita mencari tarekat-tarekat lain? Tetapi nah, tarekat ini sama dengan tarekat Nabi Muhammad. Kalau sama kita terima. Tapi kalau ada yang berbeda, kita tolak. Mohon, mohon maaf lahir dan batin. Kami tidak bisa terima kalau bertentangan dengan tarekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah? Apa salah ucapan seorang Muslim seperti itu? Kita terima yang sama, yang sesuai dengan sunnah. Tapi kita tolak yang berbeda dan tidak cocok dengan sunnah. Tidak ada puasa yang namanya puasa mutih. Tidak ada puasa Puasa wisal bersambung sampai 40 hari 40 malam. Tapi anehnya minum boleh. Yang putih boleh. Nggak boleh minum yang berwarna. Ini azakumullah tidak diajarkan di dalam Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, sangat jelas agama, sangat jelas Al-Qur'an, sangat jelas kitab-kitab hadis. Silahkan baca. Qala wala haqiqata illa haqiqatahu dan tidak ada yang namanya hakikat kecuali hakikat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada yang namanya syariat kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang namanya aqidah kecuali aqidah Nabi Muhammad SAW. Wala yasilu min al khalqi ba'dahu ilallah. Tidak mungkin akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dengan cara, dengan jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bisa mengikuti jalan untuk sampai kepada Allah, sampai kepada keriduan Allah, sampai kepada surganya, sampai kepada kemuliaannya kecuali bimutaba'atihi, kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin lahirnya kita beramal dengan amalan zahir, batin kita yakin seperti keyakinan Nabi, aqidah seperti aqidah Nabi, mempercayai apa yang dipercayai oleh Nabi, ada pun yang khurafat, khayal yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi jangan dipercaya.